Di antara jalan-jalan utama menuju kebaikan yang utama, yang paling utama. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengannya dia mengharapkan ilmu dengannya, dia tuntut ilmu dengannya, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan, Allah ingin tuntun dia menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mudahkan dia jalannya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman-zaman seperti ini, Kebaikan-kebaikan begitu terbuka. Jalan-jalan menuntut ilmu luar biasa. Ini karunia yang besar. Ya. Anugerah yang luar biasa. Dulu para as-salaf mereka di antara mereka melakukan perjalanan berhari-hari. Bahkan di antara mereka melakukan perjalanan satu bulan penuh dengan berjalan kaki untuk mengambil hadisan wahidan satu hadis saja membutuhkan waktu yang demikian lama dan membutuhkan perjuangan yang demikian rupa membutuhkan keletihan dan membutuhkan biaya yang luar biasa tidak sedikit biaya dalam satu bulannya berapa dihabiskan untuk makannya, untuk minumnya, untuk kebutuhannya, hanya untuk mendapatkan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang menuntut ilmu hadis, padahal dia sudah mengetahui hadisnya. Kemudian dia ke negeri lainnya untuk mengambil sanat yang lebih ahli, yang lebih tinggi. Ingin langsung mendengar dari orang yang menyampaikan kepada orang yang pernah dia dengar. Luar biasa kesungguhan mereka. Dan di zaman ini Allah bukakan kemudahan demi kemudahan. Allah bukakan kemudahan demi kemudahan. Dimanapun seorang bisa membaca hadis. Di rumahnya seorang bisa mempelajari hadis. Bahkan di, di atas ranjangnya dia bisa mendengarkan hadis-hadis dijelaskan lagi dengan penjelasannya lengkap dengan syarahnya. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal seperti ini ya, yang pertama ditanamkan seorang hamba adalah dia mensyukuri nikmat ini. Lihat sekarang ya. judulnya sosial media ya. Dan ini adalah media yang paling cepat di dalam menyampaikan ilmu. Tinggal buka gadget ya. <laughs> internet Muncul Mbah Google. Dicari apa yang kita inginkan. Kita cari kajian Ustadz Pulan Bahkan kita cari kajian Masyaikh Pulan Kita dapatkan dengan mudahnya. Maka sarana seperti ini, yang pertama harus dimiliki oleh seorang hamba adalah mensyukurinya. Nikmat yang luar biasa. Thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Bukan kenikmatan yang tidak akan ditanya. Bahkan tsumma alunna yauma idin anin na'im. Sungguh kalian pada hari itu benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan. Yang kita rasakan saat ini, seluruh nikmat, nikmat kemudahan, nikmat ini, semua yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. rahimani wa rahimakumullah. dan nikmat seperti ini jika tidak dipergunakan untuk kebaikan maka tidak ada artinya. Ucapan yang sering kita dengar Imam Abu Hazim rahimahullahu taala berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla, fahiya baliyah." seluruh nikmat apapun, nikmat apapun. Jika hal tersebut tidak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah musibah bukan nikmat namanya. Itu adalah musibah bukan nikmat namanya. Kita pergunakan nikmat ya karunia ini sarana yang begitu mudah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Kita rubah yang asalnya bisa dipergunakan untuk kebaikan, kebaikan yang luar biasa. Kita gunakan untuk bermaksiat dan melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ila alladziina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka merubah nikmat Allah? Jelas-jelas nikmat Allah. Kita sudah sebut tadi apa? Nikmat Allah, sarana yang luar biasa. Kita bisa lihat keutamaan-keutamaan yang orang-orang terdahulu saya tidak bisa dapatkan dengan secepat itu. Ya. Mereka harus melakukan usaha yang luar biasa, tapi kita dapatkan nikmat yang luar biasa. Tetapi kita rubah. Kita tidak bergunakan nikmat tersebut. Maka Allah ingatkan, alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah kalian melihat kepada orang yang merubah nikmat Allah dengan kekafiran? wa ahallu qaumahum daral bawar dan membiarkan kaumnya menuju negeri kehancuran jahannam yaslaunaha negeri jahannam atau neraka jahannam adalah tempat kembalinya tempat kembali mereka wa bi'sal qarar dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali maka kenikmatan ini seperti sosial media internet dan semisalnya apapun namanya maka ini adalah nikmat yang kadang kenikmatan tersebut berubah menjadi baliyah, berubah menjadi suatu musibah, suatu bencana yang akan mengantarkan seorang menuju ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bagian dari nikmat. Nikmat itu harus disyukuri dan diantara rukun atau disebutkan para ulama bahwasanya kesyukuran itu ada tiga rukunnya. Ada tiga rukunnya. Yang pertama al-i'tiraf bin nikmah, mengakui kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin Allah. Tidak ada satupun kenikmatan yang kalian rasakan kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala mengakui dalam hati. Sudah cukup? Tidak cukup. Butuh ya, perkara yang kedua. At-tahadduts biha, yaitu mengucapkannya, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan karunia ini alhamdulillah saya sekarang sudah diberikan kemudahan, saya bisa mendengarkan ini, saya bisa membaca ini, saya bisa begini menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhan engkau atau Rabb engkau, maka ceritakanlah, ya. Beritakanlah. Mengucapkan atau menyampaikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian perkara yang ketiga dan ini yang paling terpentingnya adalah isti'malun ni'mah li ta'atillah mempergunakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan bersyukur seorang yang dia diberikan nikmat, nikmat apapun, berupa harta, anak-anak, tapi dia tidak pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan harus dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah <clears throat> takala Aisyah radhiyallahu taala menyaksikan bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatafattara qadama. Karena ya. Kana yakumul lail hatta yatafattara qadamah. Adalah Nabi SAW salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai terpecah-pecah, terbelah-belah kakinya, ya. telapak kakinya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, lima taf'al hada?" Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Bukankah engkau qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Bukankah telah diampuni dosa engkau yang telah lalu dan akan datang? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan ucapan yang luar biasa. Lihat ketaatan beliau, sholat beliau. Beliau ungkapkan dengan ungkapan satu ungkapan. Kata beliau, "Afala uhibbu an akuna abadan syakura?" Tidakkah saya senang jika saya dijadikan sebagai seorang hamba yang bersyukur? Apa kaitannya ibadah beliau dengan kesyukuran? Kaitannya adalah bahwasanya kesyukuran itu harus dipraktekkan dengan menggunakan apa apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan. Allah berikan kita kehidupan. Allah berikan kita pernapasan, Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu. Allah berikan kita kesehatan, kita pergunakan untuk kebaikan. Iya, kita pergunakan untuk kebaikan, maka menjadilah hal tersebut perkara atau bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, <clears throat> coba kita perhatikan kembali. Ya. Kita kembali ke judul sosial media atau media sosial, ya. internet-internet ya. dan apapun penyebutannya, nikmat karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah wasilah, sarana. Ingat ya, sarana. Sarana itu jika digunakan dalam kebaikan maka dia bernilai kebaikan. Jika dipergunakan dalam hal kejelekan maka dia bernilai kejelekan. Makanya kaidah yang sering kita dengar apa? Dalam usul fikih al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah sarana-sarana ya. jalan-jalan sarana-sarana itu memiliki hukum-hukum yang dimaksudkan. Kita maksudkan untuk apa? Dari beli HP yang bisa internet yang bisa setiap hari mungkin mengunjungi mbah kita, mbah Google. Ya. Apa kita maksudkan? Apakah memang membelinya untuk kebaikan? Atau ada niat-niat yang lainnya? Maka hal yang pertama, keharusan bagi seorang yang ingin masuk ke perkara ini. Dia mau coba-coba. Mau masuk ke yang namanya internet-internet. Ya. Atau bahasa lainnya dunia maya ya. Dunia maya. Ya. Yang pertama harus dia miliki adalah memperbaiki niatnya. Mengokohkan hatinya, membentengi hatinya. Karena tak kalah seorang itu sudah berhadapan dengan namanya internet, bah Google dan yang semisalnya, ya. maka dia akan diperhadapkan dengan perkara-perkara yang banyak sekali bertentangan dengan syariat. baik syubhat maupun syahwat. Di sana akan dinampakkan semuanya. Kalau seorang tidak memiliki hati yang kokoh, ya, maka semuanya akan diserap. Rasulullah SAW di dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim beliau menyebutkan tu'radul fitan 'alal qulub Fitnah-fitnah itu akan diperhadapkan dengan hati. Jadi yang berhadapan duluan bukan orangnya, hatinya duluan. Hatinya yang berhadapan. Yang dihadapan kita ini layar. Tapi yang dihadapan layar itu bukan kita sebenarnya. Hati kita yang pertama dihadapkan. Apakah layarnya berupa laptop ya, atau HP? Apapun akan diperhadapkan fitnah demi fitnah itu kepada hati kita terlebih dahulu. Kal hafir, kata Nabi SAW seperti tikar yang ditenun, yang dianyam, udan udan sedikit demi sedikit, tidak langsung. Pertama belum berani itu buka-buka yang yang yang ngeri-ngeri itu, belum berani. Coba-coba dulu. Ya. Nanti sedikit demi sedikit masuk masuk berani coba-coba. Ya. Maka kondisinya kata Nabi SAW, فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا Maka hati yang manapun, hati. Yang pertama Nabi SAW sebutkan hati. Maka hati yang manapun, ashribaha, yang menyerapnya. Nukita fihi nuktatun sauda maka akan dititikkan padanya satu titik hitam, satu dulu. Dia terima, wah lumayan ini. Ya. Kemaksiatan yang tingkatnya rendah bagi dia. Padahal mengerikannya itu, lihat ya, kalau dia sudah berani yang rendah, asalnya mau melirik sedikit. Besok dicoba lagi. Kedua sudah berani buka yang lebih lagi. La ilaha illallah. Maka hati mana saja yang menyerapnya, maka akan dititikkan titik hitam. Satu titik hitam. Setiap kali dia lakukan itu, dititikkan lagi hitam. Dia buka lagi, dititikkan lagi hitam. Dititikkan lagi. Sampai apa? Nanti akan disebut. Sampai bagaimana itu hati kita. Kemudian kata Nabi SAW, فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا maka hati yang manapun, hati lagi. Hati yang manapun yang mengingkarinya tidak diterima. Langsung dia tutup, langsung dia blokir itu. <laughs> Tidak mau saya ngurus yang begini. Saya mau arahkan kepada hal-hal yang merupakan kebaikan saja. Fa'ayyu qalbin ankaraha. Hati yang manapun yang mengingkarinya, tidak terima pokoknya. Ya. Nukita fihi nuktatun bayra maka akan dititikkan dengan satu titik putih. Hatta tasiru ala qalbayn. Sehingga jadilah menjadi dua hati. Ala abyad ada hati yang putih. Mithlil sofa. Seperti hal yang cemerlang. Kaca yang mengkilat. Atau batu yang licin dan mengkilap la tadurruhu fitnah. Fitnah tidak akan pernah membahayakannya. Langsung dia tolak. Yang penting ada sedikit langsung dia tolak. Ada sedikit langsung dia tolak. Fitnah apapun tidak akan membahayakannya. Ya. Madamatis samawati wal ard. Selama langit dan bumi masih ada. Siapa yang sebut ini? Nabi SAW. Hebatnya itu hati. Kalau hati masih kokoh, masih memiliki benteng mengingkari perkara-perkara yang merupakan kejahatan, kejelekan, ya, maksiat. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal akhor. Adapun yang lainnya, aswad hati yang hitam murbadan kalkuzi mujahyan hati yang hitam berkarat seperti cerek yang dibalik yang terbalik la ya'rifu ma'rufan dia tidak tahu yang baik dia hati yang tidak tahu yang baik wala yunkiru munkaran dia tidak bisa mengingkari yang mungkar Illa ma ashriba min hawa. Kecuali yang telah diserap oleh hawa nafsunya. Jadi kalau belum memiliki hati yang kuat, tidak bisa membedakan yang benar, yang salah, tidak bisa membedakan yang jahat, yang baik, tidak bisa membedakan fitnah dengan yang bukan fitnah, tidak bisa membedakan kejelekan dengan kebaikan, jangan coba-coba masuk. Kalau dia tahu hatinya masih lemah, tidak kuat, tidak kokoh, jangan berani-berani masuk. Kenapa? Kalau dia la ya'rifu ma'rufan, la yunkiru munkara. Dia tidak mengetahui yang baik, tidak tahu yang jelek, tidak bisa mengingkari yang jelek. Yang jelek saja dia tidak tahu bagaimana mengingkarinya. Akhirnya masuk perkara ini semua dikomentari. Mau jadi sok jagoan lagi komentar-komentar syubhat-syubhat dikomentari. La ilaha illallah. Jadi yang pertama persiapkan diri kita, hati kita mau masuk, hati-hati. Di sana kita akan diperhadapkan dengan fitnah. Perkara yang kedua, sebelum seorang masuk dalam perkara ini, buka internet, sosial media, yang di dalamnya banyak perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, pelanggaran demi pelanggaran, maksiat demi maksiat, ya, perkara-perkara yang mengotori hati, mengotori pandangan, mengotori jiwa. Maka ya seorang harus memiliki sifat muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau orang sudah masuk ke perkara ini, perkaranya sir. Perkaranya tersembunyi, rahasia. Sampai sekarang billah Suaminya saja tidak boleh tahu nomor pinnya. Artinya perkaranya betul-betul antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak membentengi dirinya dengan sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Walaupun ada suaminya, suaminya hari-hari bersama dia, bisa saja ketika suaminya di dapur buka lagi, ada dengar suara suaminya, kaki suaminya, masuk, langsung pencet yang lain lagi. Hmm. Gampang sekali. Karena perkaranya memang ya dibutuhkan muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا tidak ada bisik-bisikan antara tiga orang kecuali dialah yang keempatnya tidak pula lima orang kecuali dia yang keenamnya tidak yang lebih banyak tidak yang lebih sedikit kecuali dia Allah Subhanahu wa taala terus menerus dimanapun mereka berada dalam arti terus menerus mengawasi mereka mendengarkan ucapan mereka mengawasi seluk beluk mereka dan apapun yang mereka lakukan am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum apakah mereka menyangka manusia menyangka bahwasanya kami tidak mendengar perkara rahasia mereka dan apa-apa yang mereka sembunyikan bala warusuluna Bahkan ia sesungguhnya utusan-utusan kami dari para malaikat ladaihim yaktubun berada di hadapan mereka terus-menerus mencatat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tulis, ya, apapun yang kita komentari, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruhnya dan para malaikat telah mencatatnya. Alikhwah walakwat rahimani wa Ini perkara yang dibutuhkan sebelum masuk. Ya. Sebelum kita membahas apa yang ada di dalamnya itu. Berupa kebaikan-kebaikan. Dan sebaliknya di dalamnya terdapat kejelekan-kejelekan. Miliki murakabatullah. Kata Masruq rahimahullah taala man raqaballah fi khatarati qalbi asamahullahu fi harakati jawarihi. siapa yang memiliki muraqabatullah di dalam hatinya di dalam dirinya dia memiliki rasa terus-menerus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya gerak-gerik hatinya dia paham betul diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala asamahullah pasti Allah jaga dia fi harakati jawarihi pada seluruh gerak-gerik anggota tubuhnya. Allah akan jaga apa yang dia ketik. Allah akan jaga apa yang dia lihat. Allah akan jaga pandangannya. Allah akan jaga gerak-geriknya. al wa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Media sosial pada asalnya jika kita manfaatkan sebaik-baiknya dia adalah ladang pahala yang luar biasa. Ladang dakwah yang luar biasa. Ketika Nabi SAW, kita mendengar sabda Nabi SAW, Man dalla ala khairin, falahu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjuki suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan yang melakukannya. Kalau hadis ini kita pahami, kalau begitu kita semua harus bersemangat di dalam menyebarkan kebaikan. Menyebarkan kebaikan. Dan media ini luar biasa untuk menyebarkan kebaikan, ikhwah. Dulu, para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para sahabat. Bagaimana dakwah mereka? Di antara bentuk dakwah mereka adalah mengutus utusan-utusan ke negeri lain. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam mengutus utusan ke negeri Sabak, burung diutus. Menyampaikan apa? Hanya sebuah tulisan tulisan yang di dalamnya terdapat dakwah. Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya terdapat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ajakan untuk Islam. Nabi SAW bagaimana berdakwah mengutus beberapa utusan para sahabat. Satunya diutus ke negeri ini untuk mendakwai raja ini. Satunya diutus ke pembesar Rum, pembesar Persia, pembesar ini. Nabi menulis surat. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan dakwah ini baru sampai. Akhirnya diterima dakwah itu. Dengan apa? Dengan tulisan dakwah dengan tulisan dan media seperti ini adalah media yang paling luar biasa dalam menyampaikan dakwah secara tulisan. Nabi mengutus utusan-utusan. Kemudian para ulama berdakwahnya, lihat para ulama ya Bagaimana para ulama? Masya Allah, luar biasa kajian-kajian mereka, muhadarah mereka, penyampaian-penyampaian mereka. Tapi ingat, satu perkara yang merupakan hal yang menakjubkan. Apa yang terkenal dari mereka? Apa yang terkenal dari mereka? Ulama-ulama yang dikenal adalah ulama-ulama yang memiliki asar, memiliki pengaruh, memiliki peninggalan-peninggalan berupa tulisan-tulisan. Ya tidak? Abdullah bin Mubarak terkenal di zamannya karena tulisannya. Az-Zuhd. Imam Ahmad. Imamu Malik terkenal. Lihat al-muwatta'nya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Zahabi dengan asyirnya, Al-Hafidh dengan al-fatnya. Ya? Kan? ya. Dakwah mereka luar biasa, dan dakwah keunggulan dakwah ini melalui tulisan-tulisan ini kehebatannya walaupun orangnya sudah tidak ada dia akan terus-menerus dibaca oleh orang lain dan mandalla ala khairin falahu ajru fa'ili siapa yang menunjuki kepada suatu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya mudah sekali ya kuah menulis ya kan yang tidak mudah itu apa yang ditulis. Ya. Kalau orang tahu keutamaan luar biasa ini, sarana ini bisa kita jadikan sarana untuk berdakwah. Lihat ya, kalau ceramah panggilan ceramah public akbar di sini, di kajian ilmiah ini ini jarang orang yang datang. Yang datang apa? Yang datang adalah orang-orang yang sudah cinta dengan ilmu. Coba dalam bentuk tulisan, sebarkan tulisan di media ini. Orang yang tidak pernah kenal Islam sekalipun kadang pengen baca. Ya tidak? Orang awam sekalipun tidak tahu apa-apa tentang agama, dia baca. Akhirnya dia apa? Mengenal sedikit tentang agama. Mengenal sedikit tentang agama. Mengenal lebih dari agamanya. Mengenal ini dari mana? Dari tulisan. Luar biasa tulisan. Ya. Luar biasa postingan-postingan jika diarahkan kepada perkara-perkara yang merupakan kebaikan. Ya. Kalau tahu ini rasanya semua kita mau menulis ya? Ya tidak? Kalau ceramah begini, biasa pakai semangat-semangatan saja. Wah, ada lagi kajiannya Ustadz ini. Pengen dengar. Satu kali didengar. Nanti lain kalinya kajian yang lain lagi. Itu kalau kajian. Ya. Tapi kalau bentuknya tulisan, luar biasa. Tapi bagaimana juga kita akan sebutkan bagaimana media ini betul-betul bisa menjadikan manusia lalai dan menjauh dari kebaikan. Akan kita sebutkan nanti. Bahaya-bahayanya Jangankan dia lari dari perkara kebaikan, dia sibuk dengan perkara kebaikan saja. Kalau tidak lagi dijadikan sarana, tapi dijadikan perkara yang yang merupakan pokok, bisa menjauhkan dia dari kebaikan. Paham? Dia tidak buka yang macam-macam, tapi dia buka apa? Dia buka kajian. Dia buka kitab, dia buka ini. Akhirnya apa? Syaitan melalaikan dia dari bermajelis ilmu. Tidak pernah datang bermajelis ilmu hanya mengandalkan streaming saja. Ayo cepat-cepat datang yang streaming ini. Masih ada waktu. Jangan di rumah saja. Saya tunggu ini. Malas. Ya. Mengandalkan streaming. Ini dari apa ikhwah? Dari terlalu memanjakan media. Terlalu apa? Terlalu menjadikan media ini sebagai hal pokok mengambil kebaikan. Tidak bisa. Ya. Baik. Ya. Tetapi dia hanyalah sarana. Dijadikan jalan untuk kebaikan. <clears throat> ya. wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Ini juga ya, yang kita sebutkan menunjukkan luar biasa ya, keluar biasaan dakwah melalui tulisan dan betul-betul itu muakhirah di kulubil ummah betul-betul berpengaruh di hati para umat di hati umat ini gayanya saja itu orang-orang yang kadang tidak mau dengar-dengar kajian kita ya. ya. Tapi melalui media ini mereka baca keterangan-keterangan kita. Mereka baca. Walaupun tanggapannya lain-lain. Ada yang menganggap, eh oh, subhat lagi. Yang jelas, sudah masuk ke dalam hati mereka. Ya. Apapun yang mereka katakan, yang jelas dakwah sudah masuk ke dalam hati mereka. Dengan membaca. Ya. Dengan membaca tulisan-tulisan kita. Maka penting bagi ikhwah. Ya. Menyebarkan dakwah melalui perkara ini. Semua dari kita bisa. Kalau tidak bisa menulis, belajar menulis, kursus menulis. Ya. <laughs> dengan ilmu. Kalau tidak bisa juga tidak ada waktu untuk belajar menulis, sebarkan tulisan apa namanya copas ya copas copas saja tapi nanti ada kaidahnya mencopas karena kebanyakan sekarang juga orang salah dari sisi ini asal copas saja kadang juga karena sudah terlalu senang copas apalagi terlalu senang dengan Ustadz Fulan kalau tulisannya agak panjang dikit, wah ada tulisan Ustaz Fulan lagi, copas deh. Ah, copas. Dia sendiri belum baca. Dia sendiri belum baca. Karena tidak mau baca terlalu panjang. Ya. Yang penting copas. Insya Allah dapat kebaikan. Baik. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Di dalam menulis. Ya. Apa yang kita ketik. Ya. Ingat ya. Kalau saya katakan menulis, tidak harus tulisan itu panjang. Tidak harus tulisan itu panjang. Ya. Cukup kalimat, hmm, enaknya di bawahnya ada gambar kue, itu sudah menulis namanya. Ini ada kaidahnya. Ya. Boleh atau tidaknya. Ya. Apa adab-adabnya. Jangan anggap satu kata yang keluar, yang kita tulis, itu tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu taala pernah mengucapkan satu kalimat di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna hasbuka Sofia kada wa kada. Ya Rasulullah, cukuplah Sofia itu bagi engkau begini dan begini. Takni qasirah. Maksudnya Aisyah adalah pendek. Ya Rasulullah, ya, Sofia itu pendek. Kalimat pendek saja. Ya. Kata Nabi SAW, Laqad qulti kalimatan Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat. Ya. Lau muzijat bima'il bahri lamazajat. Seandainya satu kata ini dicelupkan di lautan, maka seluruh air lautan tersebut akan tercemari. Disebabkan satu ucapan ini. Ya. Maka seorang yang ingin menulis harus berpikir apa yang mau dia ketik, apa yang mau dia tulis. Ya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi Raqibun atid. Tidak ada satupun yang kalian ucapkan. Ucapan ya. Tulisan ucapan bukan? Hah? Ucapan. Ya. Ucapan kan? Nabi SAW bersabda yang kita baca tulisan. Itu ucapan Nabi. Tulisan itu adalah ibarat dari ucapan seseorang yang di yang dituliskan melalui tintanya. Itu ucapan seorang. Dan ucapan itu tidaklah apa yang terucap dari lisan kita illa ladaihi raqibun atid. Kecuali ada malaikat yang terus-menerus mengawasi dan terus-menerus ada di hadapan kita. Dia mencatat apapun yang kita ucapkan. Satu kata. Bahkan bukan satu kata. Satu huruf akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf bisa menjadikan kebaikan bagi umat dan satu huruf bisa membuat kerusakan pada umat. Ya tidak? Satu huruf ya ikhwah. Apa yang terjadi pada sang pembunuh 99 jiwa itu? Datang Nabi SAW menyebutkan kisah yang terjadi di Bani Israel kana mimman kana qablakum rajulun rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Ada di zaman Bani Israel seorang yang dia membunuh 99 jiwa dia bunuh. 99 jiwa dia bunuh. Luar biasa. Dia mau bertobat. Dia cari siapa yang bisa mengarahkan untuk bertobat. Akhirnya dia ditunjukkan kepada seorang rohib. Rohib ini ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Dia tanya, saya sudah membunuh 99 jiwa. Apakah saya masih bisa bertobat? Apa jawaban rohib? Bukan satu kata, satu huruf. La, tidak. Fakatelahu, fakammalahu mi'ah. Maka orang ini dibunuh. Rohib ini dibunuh dan mencukupkan sehingga yang terbunuh menjadi berapa? 100. Gara-gara apa? Gara-gara satu huruf dia terbunuh. Gara-gara satu huruf orang ini tidak bisa menuju kebenaran sebelum dia mencari kebenaran yang lainnya. Gara-gara satu huruf. Ya. Dan gara-gara satu huruf bisa membuat kebaikan pada umat. Apa yang terjadi? Pada kisah ya, fitnah yang tersebar di kalangan ya, waktu itu di kalangan para sahabat, fitnah tentang bahwasanya Nabi SAW, ini ulahnya orang-orang munafik di zaman itu, menyebarkan bahwasanya Nabi SAW menceraikan para istrinya. Tersebar di mana-mana, semua cerita, di pasar-pasarnya cerita, Nabi menceraikan istrinya. Ya, di kumpul, perkumpulan perkumpulan cerita, Nabi SAW menceraikan istrinya, menceraikan istrinya. Di mana-mana cerita. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala sebagai sahabat beliau sekaligus mertua beliau ingin mencari kebenaran. Dia datangi Nabi SAW secara langsung dia tanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Apa jawaban Nabi? La, tidak. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Satu huruf saya keluar dari mulut Nabi SAW. Tidak. Maka Umar pun mengumumkan kepada para sahabat yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW tidak menceraikan istrinya, selesai permasalahan. Tenang manusia. Menjadi baik lagi umat. Dengan satu kata yang keluar dari mulut seorang yang berilmu. Maka jangan dianggap enteng ucapan. Jangan dianggap enteng satu status yang kita buat. Harus kita pikirkan matang-matang. Apakah kita siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah kita siap ya, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bicarakan, apa yang kita tulis ya, di tulisan-tulisan kita. Ya. La ilaha illallah. Kalau tadi anjuran untuk menulis. Kalau sekarang apa? Kita jadi khawatir kalau menulis ya. Khawatir tidak? Luar biasa khawatir. Menulis tentang ilmu saja sangat khawatir. Jangan-jangan salah ini. Apalagi menulis ya keluhan-keluhan kejadian harian. Tadi saya waktu turun tangga tersangkut apa abaya saya, cadar saya. Untung gak ada adik-adik, eh, macam-macam. Atau keluh kesah tentang keluarga, tentang saudara, tentang ini. Tentang ilmu saja kita harus pikir baik-baik. Apalagi tentang ya perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat tentang harta kekayaan, canda, pamer makanan, misalnya, debat, apalagi menunjukkan keromantisan, keromantisan rumah tangga, disebar. Ingat ya, kuah. Satu ungkapan, satu ucapan ini luar biasa bahayanya. Seandainya dia ucapkan di rumahnya, Bagaimana dia ucapkan? Dia posting, kemudian yang melihatnya bukan se-Indonesia, tapi apa? Sedunia. Ya. Seluruh dunia melihat. Ya. Orang-orang yang buka juga, ya misalnya Facebook, akan lihat, oh orang Indonesia ternyata penyak-penyak hidungnya. Dia akan lihat, dia akan saksikan. Ya. Bagaimana kita memikulnya? beban-beban seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita ya, kita posting, apa yang akan kita buat status atau apa terserah apa namanya. Saya sendiri tidak terlalu banyak tahu tentang penamaan-penamaan dalam media sosial, ya. Tahunya cuma SMS. Itu pun baru-baru tahu kalau ternyata istilah dalam e, dalam WhatsApp itu chat chattingan namanya. Chat, bukan SMS lagi. Oh iya, baru dirubah istilah. Tadinya semuanya SMS. S saya sudah SMS lewat Facebook. Saya sudah SMS lewat WhatsApp. Ya. <laughs> Baik. Saya kira istilah-istilah seperti ini tidak terlalu penting juga ya. Baik. Tapi ingat, jika satu ucapan itu bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain, maka luar biasa kebaikannya. Kebaikannya bukan hanya untuk kita, tapi kebaikannya juga dirasakan untuk orang lain dan kebaikan tersebut terus-menerus akan kita dapatkan ya selama hal tersebut bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, "Innal abda layatakallam bil kalimah. Sungguhnya seorang hamba dia berucap dengan satu ucapan min ridwanillah dari perkara yang Allah ridhoi. Apa syaratnya? Allah ridhoi. Kalau begitu ketika ditanya apa syaratnya postingan? Harus Allah ridhoi. Apa syaratnya status? Harus Allah ridhoi. Ya. Mayul balan. Ya. Yang dia sebenarnya tidak tahu. Ya. Uh, apa yang dia dapatkan dengannya? Tidak tahu menau nantinya. Yang jelas, dia mengetahui ini bermanfaat. Ini kebaikan yang akan menghasilkan kebaikan bagi dirinya dan bagi umat. Allahu biha darajat. Maka Allah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan luar biasa. Jangan bosan-bosan copas. Jangan bosan-bosan apa itu copas istilah apa? WhatsApp. Kalau istilah lain? Sar, ya. Ya, istilah apa itu? Jangan bosan-bosan. Kalau itu kebaikan, hal yang bermanfaat. Ya. Karena saya di sini ingat ya pembahasan saya dilimpahkan ke saya media sosial ya, antara ladang pahala dan jurang dosa. Saya tidak disuruh membahas tentang istilah. Ya tidak. Tidak diharuskan orang yang tahu tentang istilah-istilah. Ya tidak. Tapi saya ingin membahas bagaimana kerusakan-kerusakan dan kebaikan-kebaikan jika seorang pandai manfaatkannya. Ya. Wa innal abda la yatakallam min sakhatillah. Dan seorang hamba, dia berucap dengan ucapan yang Allah murkai. La yulqi balan. Dia tidak perhatikan lagi. Ya. Yahwi biha fi jahannam. Dia akan dilemparkan. Dia tidak sangka. Ternyata hal tersebut bisa menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Luar biasa. Ucapan yang baik, perbedaan antara status yang baik, ucapan yang baik dengan ucapan yang ternyata bisa melemparkan seorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentang ucapan yang baik Nabi SAW menyebutkan wal kalimatu thayyibah sedekah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Kebaikan yang luar biasa. Iya kebaikan yang luar biasa. Oleh sebab itulah di tempat-tempat seperti ini, ya, seorang hendaknya menghindari perkara-perkara yang mengarah kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, apalagi menyakiti orang lain. Apalagi menyakiti orang lain. Media-media seperti ini dia pergunakan untuk menggibah ya, atau untuk menyebarkan aib-aib manusia maka ini adalah perkara yang mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taalaanhu, "Ya Rasulullah, ayul muslimin afwal, Kaum muslimin yang bagaimana yang paling utama? Maka Nabi SAW menjawab, "Man salimal muslimuna an lisanihi wa yadih." Yaitu yang seorang muslim merasa aman dari lisannya maupun dari tangannya. Dan dua-duanya ini ada di media ini. Ya tidak. Ketika orang mengetik, apa yang digunakan? Tangannya. Ya. Apa yang diutarakan? Ungkapannya. Ya. Dan seorang muslim yang paling baik adalah yang kaum muslimin lainnya merasa aman dari ungkapannya, dari ucapannya maupun dari tangannya. Dari apa yang dilakukan oleh tangannya, berupa tulisan, ya. Apa yang dia gerakkan berupa tangannya, ya. kaum muslimin merasa aman tidak terganggu dengannya. Bukan justru menyakiti mereka, apalagi sekarang ini zamannya zaman sindir-sindiran. Ya. Sindiran tapi mengena. <laughs> Ya tidak. Menyakiti hati orang lain. Ya. Kalau ingin menasihati, sampaikan kepada orangnya. Ya. Sampaikan kepada orangnya secara langsung. Bukan tempatnya, bukan ya. Bukan tempatnya kalian ingin menyampaikan kesalahan-kesalahan dia tanpa dinasihati sebelumnya kemudian dipaparkan di media-media seperti ini. Media ini umum. Paham? Bukan menasional tapi mendunia. Seandainya saja bukan nasional, semakasar saja. Ya. Ganti ini. Tablik akbar ini. Hapus ini. Kita ganti kita ganti menjadi ya fulan disebut namanya bertobatlah kepada Allah begini begini begini karena kesalahanmu begini, begini, begini. Kita pasang di satu jalur saja, satu jalur raya saja. Kira-kira orang yang membacanya, orang tersebut bisa bertobat atau tidak? Jalur jalan raya, tidak semua orang melewatinya, cuma yang lewat saja yang lihat. Sekarang yang lihat mendunia. Bagaimana orang yang mau bertobat? Mendunia. Seandainya antum yang dibegitukan, ya fulan, ya Abdullah, kamu melakukan ini nih, kita pampang, Ya. Kita taruh apa ini namanya spanduk ini di jalan raya saja. Itu perkara yang tidak pantas. Seorang muslim itu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Ya. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti satu bangunan. Ya. Saling menguatkan. Al-muslim bil muslim kalburiyan Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duha ba'allah saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bagaimana kalian saling menjatuhkan? Ya. La ilaha illallah. Maka media-media seperti ini seharusnya di ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kullul muslimi alal muslim haramun kata Nabi SAW. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu haram. Damuhu wa irduhu wa malu. Haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hartanya. Kehormatannya haram. Tidak boleh diganggu gugat. Tidak boleh dia disakiti, tidak boleh dia disakiti hatinya, tidak boleh dia dicela, tidak boleh dia dicerca. Itu asalnya seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Ya. Tak kala kata Rasulullah SAW, lama urija jabi, ya, marartu biqaumin lahum afar. Tak kala saya di Isra Mi'rajkan, maka saya melihat suatu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku ya, min nuhas dari tembaga-tembaga. Yahmisuna wujuhahum wasudurahum. Mereka mencabik-cabik wajah mereka sendiri dan mereka mencabik dada-dada mereka. Maka saya pun bertanya, "Man haula'i ya Jibril?" kata Nabi SAW. Siapa mereka ya Jibril? Qala haula alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'rabihim. Maka Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Memakan daging saudaranya dan mereka orang-orang yang menjatuhkan kehormatan-kehormatan manusia. Tahu memakan daging? Ya? Disebutkan dalam ayat. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu? Apakah salah seorang di antara kalian mau memakan daging saudaranya dalam keadaan mereka tidak senang? Ya. Di alam di uh, awal ayatnya dinalui apa? wala yaftab ba'dukum ba'dha. Jangan saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ini makna memakan daging. Ya. Baik. Kemudian ikhwah, di antara perkara yang perlu diperhatikan di dalam menyebarkan perkara ya, apakah memposting, apakah menulis atau copas-copas saja, ya, itu diharuskan untuk tabayun. Memperjelas, ini benar tidak? Bukan hanya sekedar benar tidak beritanya. Benar tidak isinya, tapi benar tidak datang dari si fulan. Apalagi zaman-zaman seperti ini. Zaman yang manusia terlalu banyak mengubah-ubah. Kadang penulisnya tetap, tapi kalimatnya sudah ada yang berubah. Oleh sebab itu, seorang sebelum menyebarkan sesuatu harus tabayyun dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan suatu berita, maka minta penjelasan, diperjelaslah berita tersebut. Ya. Perjelas beritanya betul atau tidak. Jangan ya, dikit-dikit apa surat apa namanya kalau sudah buat keputusan salah buat lagi apa namanya? klarifikasi. Nah, terlalu banyak klarifikasinya. Tidak dipikir dulu. Ya. Keluar surat rujuk. Sepekan klarifikasi. Keluar lagi, rujuk lagi. Klarifikasi lagi. Ya. Atau dia menyebarkan berita, ternyata salah. Rujuk lagi, klarifikasi lagi. Paham? Terlalu mudah menyebar-nyebarkan berita. Kata Nabi SAW, Innal abada la bil kalimah. Sesungguhnya seorang berucap dengan satu ucapan. Ma yatabayyanu ma fiha. Dia tidak perjelas dulu apa beritanya. Apa yang terdapat padanya. Yazillu biha ilan nar. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Bukan perkara yang sepele, asal sebar-sebar saja. Ya. Bukan perkara yang ringan, tinggal pencet satu kali saja. Ya. Kalau dahulu perjalanan menggunakan kendaraan yang tidak punya berjalan kaki, sekarang satu pencet, satu kali pencet bisa menjatuhkan dirinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu kali pencet saja, copas saja. Ya. Dia tidak perjelas. Ya zillu biha ilan nar. Dia akan menggelincirkan ia ke dalam neraka abad mimma bainal masyriq wal maghrib. Lebih jauh daripada timur dan barat. Mengerikannya itu. Tidak berhati-hati di dalam menyebarkan sesuatu. Baik. Kemudian di dalam penyebaran berita ini perlu juga saya tanbih. Hendaknya seorang itu menjaga amanah ilmiah, suatu tulisan, suatu postingan. Kata para ulama, di antara amanah ilmiah itu, inna min barakatil ilm, di antara keberkahan ilmu itu, antudhifa syai' ila qa'ili. Menyandarkan sesuatu itu kepada yang mengucapkannya. Sekarang banyak muncul jagoan-jagoan syekh-syekh baru. Apalagi di komentarnya, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas faidahnya. Kenapa? Terlalu banyak buat faidah. Sehingga seakan-akan dia Ustaz kibar, ya Ustaz besar. Padahal copas-copas dengan cara apa? Dihilangkan nama penulis. Ya. Ustaz jadi-jadian. Atau dirubah dikit, ya Kata dan diganti serta. Supaya kalau dilacak di apa namanya? Di internet tidak akan dapat. Karena kata-katanya sudah berubah-ubah. Ini diantara keberkahan ilmu. Menyandarkan sesuatu itu kepada yang mengucapkannya. Dan ini bentuk keberhati-hatian. Termasuk tadi tabayun ya. Termasuk keberhati-hatian di dalam menyebarkan berita. Karena tulisan itu ya, tulisan tangan manusia itu kadang salah. Ya. Jangankan itu ayat saja, ya, ayat saja itu disebarkan, kemudian diterjemahkan, butuh juga. Ya, kadang butuh ditulis siapa penerjemahnya. Kenapa? Namanya manusia biasa, ayatnya tidak mungkin salah, tapi terjemahannya mungkin saja salah. Ya. Mungkin saja salah. Maka jika ada sang penulis orang tahu, oh ini kesalahan pada fulan yang menerjemah. Oh ini kesalahan tulisan pada si fulan yang membuat tulisan. Ya. Dan orang manusia akan terbiasa, akan merujuk, akan dia langsung hubungi ustadz ini, akan dia hubungi syekh ini. Ini kesalahan. Ya. Tidak seperti sekarang, kesalahan bukan kesalahannya disandarkan kepada orang lain. Kenapa? Karena seperti itu. Ya. Copas-copas saja. Ya. Dan ini merupakan amanah ilmiah. Hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya menulis suatu tulisan, itu tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau antum berani menghapus misalnya nama, maka berarti antum berani ikut mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu antum sudah sandarkan kepada diri antum sendiri. Ya. Bukan kita, bukan berarti orang-orang yang ditulis namanya itu berbangga-bangga dengan dia punya tulisan, dia punya tidak. Tetapi itu tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu Fatal. Ya. Siapa yang bertanggung jawab jika ternyata terjadi kesalahan? Kemudian juga itu adalah tanggung jawabnya di hadapan manusia. Jika ada tulisan yang salah, siapa yang salah? Penulisnya. Siap, kepada siapa seorang harus merujuk, memberitahu, menasihatinya? Kepada orang yang menulisnya. Ya. Kepada orang yang menulisnya. Oleh itu sekarang muncul ya, syekh-syekh baru ya, yang cuma punya keahlian di internet saja, Buka Google, buka ini, buka ini, gabungkan ini, gabungkan ini, gabungkan ini. Masya Allah. Jadi bukan lagi ustaz, jadi syekh kibar luar biasa, masya Allah. Ya. Ini hasil didikan apa? Hasil didikan Mbah Google. Ya. Siapa gurunya? Syekh Google. Ya. Baik. Karena ilmu ini agama ya, kuah. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, Inna hadal ilm dinun. Ilmu ini agama. Fanduru amman ta'kuduna dinakum. Maka lihat dari mana kalian ambil agama kalian. Kita diperintah untuk melihat. Ini ada tulisan tentang agama. Dia punya fikih seperti ini. Dia punya pendapat seperti ini. Siapa ini yang tulis? Harus ditahu siapa dia. Orang yang kokoh di atas agama, atau orang yang bermain-main dalam agama, atau orang yang dikenal dengan uh, dikenal dengan dia adalah ahlu bidah, dia adalah ahlu Allah, dia adalah pelaku maksiat dia adalah ini, dia adalah ini, dilihat. Ilmu ini adalah agama. Ketika seorang menyampaikan agama, dilihat siapa yang menyampaikannya. Jika dia min ahli sunnah, kita ambil. Itu perkataan Muhammad bin Sirin, Abdullah ibn Mubarak, yang semisal dengannya. Ya. Dulu, kata Muhammad bin Sirin, sebelum datang fitnah, khobar itu diterima semuanya. Falamma mewafatil fitnah, Tak kalah fitnah telah bermunculan. Fitnah khawarij, fitnah ini. Maka kami meminta, sammulana rijalakum. Datangkan rijal-rijal kalian. Perawi-perawi hadis kalian. Fa in kanu min ahli sunnah, kalau mereka dari ahli sunnah, maka kami terima. Wa in kanu min ahli bidah, kalau dari ahli bidah kami tidak terima. Ini tarifah mereka jalan jalan as-salaf dari para tabi'in, ya. Kemudian atba'u tabi'in dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka lihat siapa yang menyampaikannya. Tak kalah telah terjadi fitnah. Dan zaman-zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, harusnya seorang pandai melihat siapa yang menyampaikan ilmu, ya, dari mana dia ambil ini, ya, dan seterusnya dari, dan seterusnya. Baik. Kemudian seorang yang suka copas-copas seperti ini, dikhawatirkan bagi dia akan muncul bentuk ingin dibanggakan, ingin dibesarkan, ingin di, ya, dipuji. Dan ini perkara yang tidak layak bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau wa yuhibbuuna an yuhmadu bima lam yaf'alun." <clears throat> bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab wa lahum adabun alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jangan kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang senang berbangga-bangga dengan apa yang dia datangkan, dengan apa yang dia copas, dengan apa yang dia sampaikan, dengan apa yang dia sebarkan. Wa bima lam yaf'alu. Dan dia senang dipuji-puji dengan sesuatu yang sebenarnya bukan dia yang lakukan. Bukan dia yang lakukan, bukan dia yang tulis, bukan dia yang lakukan ini. Kalau bersedekah bukan dia, bukan uangnya dia sebenarnya, tapi senang sekali menyampaikan sedekah, ya. Dan apa dia sandarkan kepada dirinya dan segala perkara yang mengarahkan dia sandarkan hal tersebut pada dirinya, termasuk hal ini. Di dalam media sosial ini. Tidak usah sebut. Atau ganti namanya. Diganti. Asalnya Ustadz Muhammad ini, ini, ini, ini. Diganti. Saya juga mau ternama. Ditulislah. Ustadz Bejo bin Paijo misalnya. Ya. ya kan? Sudah terkenal dia. Masya Allah. Allah pertegas, "Fala bimafazati minal adab." Jangan kalian menyangka mereka bisa selamat dari siksa. Diancam orang seperti ini. Jangan kalian menyangka mereka bisa selamat dari siksaan. Walahum adabun alim dan mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Dan Rasulullah SAW bersabda, da'wa kadibah." Siapa yang mengaku-ngaku dengan akuan-akuan, pengakuan-pengakuan dusta, Ngaku-ngaku ini punya saya, ini punya saya. Lihat biha untuk memperbanyak-banyak dengannya, berbangga-bangga dengannya. Lam yazidhullahu illa killah. Maka Allah tidak akan menambahnya kecuali rasa kurang, rasa kurang, dan rasa kurang. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, al bima lam yu'ta kalabisi, kalabisi, kalabisi Taubai zur. Orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan padanya, bukan punyanya sebenarnya, tapi dia merasa kenyang, merasa puas, ya, dengannya, maka ibaratnya seperti seorang yang memakai dua pakaian kedustaan, bukan satu, dua pakaian kedustaan. Dia pakai dengan bangganya, padahal pakaian kedustaan. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika Syekh Al-Albani ditanya tentang hadis ini dan perkara yang berkaitan dengan ini, beliau ditanya apakah e, menukil ucapan seorang kemudian tidak disandarkan kepada orangnya, ini termasuk mencuri, maka beliau menjawab, "Na'am, huwa syirkah." Ya, itu pencurian namanya. Wala yajuzu syar'an, tidak boleh secara syariat. Li'annahu karena dia adalah tasyabbu' bima lam yu'ta, merasa kenyang terhadap sesuatu yang tidak diberi padanya. Wa fihi tadlis, padanya ada bentuk penyamaran. Wa iham dan persangkaan manusia anna hadzal kalam awit tahqiq min kaisihi wa ilmihi. Bahwasanya ucapan ini atau tahqiq ini ya, usaha-usaha untuk ya, meneliti penelitian-penelitian ini, ini adalah hasil usaha dan keberaniannya dari ilmunya. Manusia akan menyangka seperti itu. Padahal apa? Padahal milik orang lain. Menulis itu tidak mudah ikhwah. Kalau sembarang tulis ya mudah ya. Menulis itu kadang butuh berhari-hari untuk mencari rujukan ya. di kitab mana, kemudian diperjelas, kemudian setelah dapat lagi dicari lagi apakah ucapan ini konteksnya sama dengan di kitab lainnya. Kemudian apakah benar atau tidak? Ya. Kemudian ditulis cukup dua tulisan atau beberapa tulisan saja. Dengan luar biasa kita mengerahkan usaha, ternyata setelah kita posting tersebar ya postingan-postingan copas-copas di mana-mana dengan misalnya ya tampilan yang berbeda, kemudian nama yang berbeda, ya, dengan mudahnya dia membebani dengan dirinya dengan perkara-perkara seperti ini orang seperti ini. Ya. Asal copas-copas kemudian dia tinggal ganti nama, tinggal ganti-ganti kalimat saja. Apalagi kalau sudah punya keahlian bahasa Indonesia ya. ya misalnya, ya ganti-ganti saja. Ini kebetulan ustadznya tidak terlalu tahu bahasa Indonesia ini. Diganti saja. Padahal bukan hasil dia. Walaupun itu terjemah. Walaupun itu terjemah. Pak Ustadz ini terlalu banyak dannya ini. Kan di bahasa Arab kan biasa ya wa ini wa ini wa ini wal masjid wal bait wal ini wa ini. Itu dalam bahasa Indonesia ada cara supaya tidak terlalu banyak dan. Ya, biasanya kalau ustadz yang penting sesuai konteks aja misalnya. Dan ini, dan ini, dan ini, wah terlalu banyak dannya. Saya ganti pakai kalimat lain, saya tulis nama saya, selesai. Ini adalah bentuk kecurangan. Baik. La ilaha illallah. Kemudian, seorang yang bergelut atau masuk dalam perkara ini, sosial media, di dalam keberhati-hatian menyebarkan perkara yang bermanfaat, ya, jangan sampai menjerumuskan dia ke dalam dosa, adalah di dalam menyebarkan fitur-fitur, ya, gambar-gambar. Dan kadang ini penting ya, ada orang yang malas baca, tapi kalau dia lihat fiktur-fiktur itu, gambar-gambar yang e, kalimat ringkas dan banyak ada gambar-gambarnya ya. Apa ya bahasa lainnya? Fiktur-fiktur itu. Hah? Ya, pokoknya itulah. Baik, dipahami saja. Iya. Kadang tertarik manusia, ya, tertarik manusia. Maka diperhatikan. Yang pertama harusnya dia meneliti. Jangan sampai dia harus jauhi dari perkara-perkara yang menjerumuskan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti memposting perkara-perkara ya seperti eh, gambar-gambar makhluk bernyawa. Gambar-gambar makhluk bernyawa. Ya. Nah, tidak bergambaran. Pokoknya yang penting cocok-cocok saja. Ya. Kalau mau posting tentang keutamaan poligami, ada dua akhwat yang menghadap ke sana. Ya. Kemudian jarinya ke belakang dua. <laughs> Disusun kata-kata la ilaha illallah. Jangankan tidak keluar jarinya, jadi golkarnya. Kata golkar nomor berapa sekarang? Baik. Gambarnya saja sudah fitnah luar biasa. Baik. Apalagi gambar makhluk bernyawa. Gambar manusia, binatang, dan semisalnya. Padahal sudah jelas dalil-dalil tentang hal tersebut. Innal malaikah la tadakhul baitan fihi surah. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengingatkan, "Tidakkah kalian mau saya utus dengan yang Nabi SAW mengutusku dengannya?" Beliau mengatakan, alla tidak, alla tad'a suratan illa tamastaha. Tidak tidaklah atau tidaklah engkau tinggalkan sebuah gambar bernyawa pun kecuali engkau hapus. Kau musnahkan, kau sirnakan. Ya, wala qabran musrifan illa sawaituhu. Tidak ada kubur yang meninggi kecuali engkau ratakan. Ini wasiat Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyebutkan, Inna min asyaddin nasi adaban yawmal qiyamah alladzina yushabbihuna bi Orang yang paling keras siksanya di hari kiamat adalah orang yang uh, orang yang menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala, menggambar-gambar makhluk bernyawa. Dan ini termasuk dosanya ditanggung orang yang menggambar dan orang yang menyebarkan gambar-gambar Dia akan menanggung dosanya. Semua dalil-dalil tentang gambar makhluk bernyawa diarahkan kepada orang yang menggambar dan orang-orang yang ikut andil di dalam penyebaran gambarnya. Kalau orang yang digambar, Hah? dia tidak masuk hukum. Dia ada dua kemungkinan. Kalau dia lihat bisa mengingkari, dia ingkari. Kalau tidak bisa, tidak ada dosanya. Ya kan? Yang jelas dia tidak ridho. Kalau dia tidak lihat, tidak ada dosa baginya. Kesalahan sekarang yang menyebar di Facebook-Facebook, yang diributkan, yang diributkan adalah orang yang digambar. Sedangkan mereka menyebar gambar-gambar. Ini bukti kesesatan fulan. Tuh gambarnya ada di koran. Kalau gambar ada di koran, dua kemungkinan. Orang yang berada gambar di koran itu rizal atau tidak rizal. Pasti ada dua kemungkinan, berdosa atau tidak berdosa. Kalau orang yang menyebarkannya pasti berdosa. Karena dia ke dalam keadaan rizal. Ya. Dia ya tidak. Sekarang menyebar nih, beserta korannya lagi. Siapa yang sebarkan? Tanpa dihapus lagi. Ustadz Bulan, kesesatannya, ini, ini, ini, ini, ini. Ya tidak ya, Wah. Sekarang pembahasan gambar, saya tanya. Siapa yang diancam? Orang yang menggambar atau orang yang digambar? Ali bin Abi Thalib digambar. Abu Bakar digambar. Dijadi-jadikan gambarnya. Mendapat dosa mereka? Mereka tidak mendapat dosa karena mereka tidak rela. Jadi permasalahannya sekarang orang sekarang anehnya perkara yang sebenarnya dia sendiri jelas-jelas terjatuh dalam dosa, tapi dia menunjuk orang dia yang berdosa. Buktinya dia ada gambarnya. Padahal yang menyebar gambar semakin banyak. sudah posting satu, kalau yang sesuai dengan kelompoknya, posting juga yang lainnya, posting ini gambar, ini gambar, ini gambar. La ilaha illallah, terlalu bergampangannya dengan gambar. Dan mereka akan menanggung semua dosanya. Dosa menyebar-nyebarkan gambar seperti ini. Waliyahdubillah. Taib. Orang yang punya gambar tidak tahu menahu. Taib. Ini diantaranya ya. Perkara yang harus berhati-hati. Adapun tentang penggunaan gambar selain makhluk bernyawa, maka kembali kepada kaidah. Seorang harus berpikir, apa yang dia posting ini bermanfaat atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Itu saja, untuk dirinya dan untuk orang lain. Khususnya untuk orang lain, karena kalau dia sebarkan untuk orang lain ya, bernilai dakwah, bernilai kebaikan, bernilai menyebarkan kebaikan. Sekarang dia lihat kalau postingannya, gambar apa misalnya? Gambar masjid. Ya. Gambar masjid. Apa manfaatnya untuk orang lain? Apa manfaatnya untuk orang lain? Kalau dia ada manfaatnya, masjid ini butuh ini, butuh ini, masjid ini adalah kebaikan. Kalau hal tersebut bisa memberikan manfaat. Kalau hanya sekedar posting saja. Posting mak makanan, apa manfaatnya? Hah? Yang makan dia sendiri sama suaminya. Apa manfaatnya? Ada manfaatnya ketika perhatikan. Saya jelaskan sebelum ada tanya, kayaknya akan banyak tanya tentang <laughs> postingan makanan postingan makanan yang mendatangkan manfaat itu jika dia ingin mengajari manusia. Ya kan? Misalnya posting resepnya. Ini jadinya begini. Resepnya ini. Kalau sekedar posting makanan saja, Masya Allah. Rasanya tidak tega mau makan. Mau liatin saja. La ilaha illallah. Baru yang posting akhwat lagi. Hmm, hmm, hmm, hmm. Akhirnya ikhwah yang lihat, wah hebat sekali nih akhwatnya. Lupa itu makanannya itu, ingat akhwatnya. Makanannya saja seperti ini, apalagi akhwatnya. Ya. Hati-hati. Memposting postingan yang tidak ada manfaatnya. Posting sandal baru. Ya. cadarnya, walaupun tidak ada orangnya. Semua mendatangkan fitnah. Ini pembahasan postingan-postingan ya. Yang jelas-jelas oh, tidak ada bentuk apa. Tapi fitnah dari sisi karena tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Apalagi kalau dasarnya memang sudah fitnah. Ya. Posting dirinya posting tangannya dengan suaminya dikasih lihat. Romantisnya, kan romantis kalau gini, pamer aurat. Ya. Memangnya orang lain tidak punya tangan? Sama-sama tangannya dua. Masa dipamer-pamerkan? Kalau masalah putih paling juga diilis. Apa itu? Dikerjai dia. Oh, iya. Tidak ada manfaatnya. Tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Kalau dibutuhkan perkara tersebut, sangat dibutuhkan. Harus ada, misalnya, sangat dibutuhkan. Anggaplah dalam keadaan kondisi tertentu, sangat dibutuhkan. Maka, postingan-postingan yang ada gambar bernyawa, ya, maka ini dihilangkan kepalanya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, as-surah ar-ra's. Gambar gambar itu kepala. Faida kutia pala surah. Kalau sudah dipotong tidak teranggap surah namanya. Tapi ini pun tetap tidak boleh e, bergampangan dengannya. Baik. Sampai jam berapa? Hah? 12. Baik. Kemudian juga di dalam melihat. Ya. Ingat ya, ini walaupun kita tidak sebut ini yang ladang pahala, ini yang jurang dosa, sudah bisa membedakan ya? Sudah bisa membedakan. Ya. Kemudian dalam seorang berinteraksi dengannya, seorang juga harus menjaga pandangannya. Seperti yang kita utarakan di awal kali, menjaga hatinya. Karena dia pasti akan diperhadapkan perkara-perkara yang bertentangan dengan kebaikan. Ya. Maka dia jaga dirinya, jaga pandangannya. Ya. Di antara fitnah sekarang, ya. sekarang kita tidak membahas masalah itu khilaf di kalangan para ulama. Antara boleh tidak video, ya, itu bukan masalah itu yang kita bahas. Masalah yang kita bahas adalah tentang memandangnya. Anggaplah, anggap saja Pendapat yang paling ringan adalah boleh, anggap saja. Tapi apakah ini menunjukkan bolehnya memandang lawan jenis? Mi, mi, mi, sirik itu mi, tiap mi. Ada lagi ini, ini saya sorry, Fauzan ini namanya mi. La ilaha Ini fitnah ya ikhwan. Bagi para istri, para umahat, para akhwat. Mereka lihat-lihat internet kadang mencari, oh Syekh Bimbas buta, begini orangnya. Syekh ini, Syekh. Bagaimanapun masyikh, mereka adalah tetap manusia. Gambarnya hukumnya sama dengan gambar manusia. Anggaplah. Kalau kita hukumi dia hukum gambar, pokoknya kedua-duanya kenain. Kalau dia hukum-hukum gambar, kan gambar di Ustaz. Masa lihat gambar saya tidak boleh? Apalagi saya sudah punya suami. Ya. Satu, kalau dia hukum-hukum gambar, maka haram melihat gambar. Maka haram ridho dengan gambar. Paham? Anggaplah dia bukan gambar. Kalau bukan gambar, harus diberikan hukum sebagaimana bukan gambar. Apa hukum bukan gambar? Menundukkan pandangan. Bukan gambar gini, Ustaz Fulan. Wah, Ustaz Fulan itu baru satu kali saya lihat. Ternyata Masya Allah, kalau dilepas kacamatanya, gagahnya. Huh, huh, Ini fitnah zaman sekarang. Makanya rata-rata ya, di kalangan orang-orang seperti ini lebih gagah ustadznya lebih laris. Dan saya lihat di berita-berita yang kita baca, di status-status yang ribut-ribut mempopulerkan adalah statusnya para akhwat. Ya. La ilaha illallah. Hampir setiap saat muncul kajian baru, kajian baru, kajian baru, misalnya. Jadi anggaplah, ya, jadi kita tidak tidak menguat, tidak eh, menyebutkan yang mana yang kuat ya. Anggaplah dia adalah surah gambar haram. Anggaplah dia bukan gambar maka tidak haram. Berarti kewajiban kita menundukkan pandangan. Akhwat tidak boleh melihat ustadz laki-laki atau masyik laki-laki. Ya memang seperti itu yang ada, tidak ada yang akhwat ditampilkan. Atau ada juga ustazah ditampilkan untuk diminta dialog. <laughs> Baik. La ilaha illallah. Hati-hati. Ini fitnah besar. Demikian pula sebaliknya. Ya. Demikian pula sebaliknya. Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-namratil faja'ah." saya bertanya kepada Nabi SAW tentang pandangan tiba-tiba kebetulan. Eh, lihat, aduh. Hmm. Sudah ditutup, dibuka lagi jarinya. Hmm. Tentang pandangan tiba-tiba. Banyak ya? Anggaplah buka. Wah, langsung kelihatan si fulan. Kata Nabi SAW, eh, kata Jarir bin Abdullah, Fa'aron, fa'amaroni an asri sorry. Maka beliau menyuruhku untuk segera memalingkan pandanganku. Segera dipalingkan. Ya. Ini pandangan apa? Pandangan tidak sengaja ini. Makanya pandangan pertama boleh misalnya. Kalau tidak sengaja. Tapi pandangan kedua sudah tidak ada uzur lagi. Baik. Nabi SAW juga berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, La tusbi'an nabratan Jangan engkau mengikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Pandangan pertama jangan diikuti dengan pandangan kedua. Falai, ya, fa inna fa inna malakal ula karena kamu masih mendapatkan uzur untuk yang pertama, bagimu itu yang pertama, ya. Artinya apa? Rezekimu itu yang pertama, walaisat lakal akhirah dan bukan yang kedua. Yang kedua sudah dosa. Ini tentang apa? Tentang tidak sengaja. Bagaimana kalau sengaja-sengaja? Ya. Sudah terlalu senang lihat ustadz populernya. Ya. La ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, wal ainani taznian. Kedua mata itu berzina. Wa human nazar. Dan zina keduanya adalah memandang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yafabu purujahum Orang, wahai orang-orang yang beriman atau katakanlah kepada orang-orang yang beriman laki-laki untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para wanita mukminat Qul lil mu'minati yaghdubna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Maka katakanlah kepada wanita-wanita mukminat agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan-kehormatan mereka dan dalil-dalil yang sangat banyak perintah untuk menundukkan pandangan. Oleh sebab itu, hendaklah para ummahat, ya, para akhwat membantu saudaranya agar mereka bisa menundukkan pandangan, ya, bisa menundukkan pandangan. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang sangat dahsyat bagi para lelaki. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Tidaklah saya tinggalkan suatu fitnah yang lebih membahayakan bagi para lelaki melainkan para wanita. Ya. Ini bukan gambar saja. Bukan gambar dia. Ya. Bukan gambarnya dia. Bahkan tulisan-tulisan jadi fitnah ini luar fitnah wanita ini luar biasa. Fitnah wanita bukan hanya pada gambarnya saja, tapi pada seluruhnya, pada tulisan-tulisannya terdapat fitnah. Lihat bahasanya wanita. Katanya memang kalau wanita itu bahasanya lebih lembut. Ya. Bukan lebih lembut. Kamu yang terfitnah. Nah salah-salah. Nulisnya saja pakai X saja. Tidak pakai titik koma lagi. Karena memang begitu daya tariknya. Ya. Makanya Nabi SAW sampai menyebutkan, Ma ra'aitu minna naqisati aqlin wa din adhab li lubbir rajulil hazim min ihdakun. Kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, saya tidak pernah melihat orang yang kurang akalnya, kurang agamanya, yang lebih bisa menghilangkan kecerdasan seorang laki-laki yang kokoh, apalagi yang lemah. Ustadz-ustadz bisa kalah di sini. Pernah dengar cerita ulama yang dia terkalahkan dengan wanita? Dan tidak ada yang bisa terhindar darinya kecuali orang-orang yang diberikan taufik dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, saya tidak pernah melihat orang yang kurang akalnya seperti kalian. Kurang agamanya, sudah kurang akal, kurang agama, tapi lebih bisa melenyapkan kecerdasan seorang laki-laki al-azim yang kokoh min ehdakun daripada kalian. Hebatnya itu. Makanya kata sebagian ulama Said bin Musayyab rahimahullahu taala ya ma ya ma ya'isa syaitanu ya min al-abad tidaklah seorang eh, syaitan itu merasa patah semangat, merasa lemah dari seorang hamba ya. digoda dari sisi apapun, sisi apapun tidak bisa goyang-goyang. Tidak pernah dia merasa lemah kecuali setelah lemah dia akan ada min qibalin nisa dia akan datangi dari jalur para wanitanya. Karena ini jalur yang paling hebat sudah. Yang setan gunakan untuk mengalahkan para lelaki. Kata-katanya saja. Kata-katanya. Susahnya sepi. Sudah dua hari ditinggal Zawji. Alhamdulillah ada anak-anak yang menemani. Ada di bawah komentar-komentar-komentar. Bercerita, komentar-komentar-komentar. Ada terselip nama laki-laki. Sabar ki ukhti. Ya. La ilaha illallah. Ada yang lebih parah lagi menunjukkan siapa yang peduli denganku. Akhirnya lihat ke inbox tak. Main inbox pale. Lambung kiri. Baik. La ilaha illallah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Padahal manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Hati-hati. Makanya jaga, jaga istri kita jaga saudara-saudari kita, jaga ya keluarga-keluarga kita dari fitnah ini, apalagi fitnah Facebook ini. Luar biasa. Karena dia lebih apa? lebih mendunia dan lebih bebas. Maka saya tidak menyarankan sama sekali kalau para pemahat memiliki Facebook sebenarnya. Kalaupun harus punya, kalau dia pembisnis misalnya bisnis online, ya, atau memang harus punya ada keperluan-keperluan lain, maka tidak boleh tidak. Suaminya harus tahu. Karena tugas suami adalah mengurusi istrinya, apa mengawasi istrinya. Karena ada ayo ayo akhwat, jangan sempatkan ganti pin. Jangan sampai langsung cepat-cepat dihapus inboxnya ini. Jangan ada yang pegang HP. Langsung takut suaminya pulang nanti. Ya. Tayyib tidak ada. Kalau suami istri tidak mengetahui suami wajar, tidak ada keharusan. Ya. Karena istri dipimpin, suami mungkin ada yang istrinya dua, tidak mungkin dikasih lihat semua inboxnya. Ya. Gimana kalau istrinya tiga? Kayaknya diantang sudah ada yang ini. Nih. Sudah ada yang berani dulu saya. Baik. <clears throat> Paham ya? Kau Itu tugasnya suami. Mengawasi istrinya. Seluruh seluk beluk istrinya diawasi. Tidak ada istilah rahasia. Rahasia saya bi. Kamu kamu, saya saya. Saya punya pin, kamu pun punya pin. Ya. Walaupun pin kamu adalah hari tanggal lahirmu, saya tidak. Saya punya rahasia tersendiri. Hati-hati. Tidak boleh. <clears throat> Karena sifatnya seorang istri harus taat kepada suaminya, mendengar suaminya, dan dia harus diawasi oleh suaminya. Tak kalah dia terjatuh dalam pelanggaran dalam masalah ini, maka suaminya juga akan mendapatkan dosa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pimpinan dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya dan seorang suami, seorang laki-laki adalah pimpinan di rumah keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan juga pandangan dari perkara-perkara yang jelas diharamkan di dalam syariat. Hati-hati. Kadang ini muncul tiba-tiba. Makanya kalau orang tidak punya keahlian dalam hal ini, jangan masuk. Jangan masuk sekarang dia tidak punya keahlian, misalnya membatasi siapa yang bisa menautkan <laughs> sesuatu misalnya ke apanya namanya ke akunnya kan bisa orang lain ya tidak boleh masuk harus tahu dia cara menghapusnya harus tahu dia membatasi jangan sampai semua orang memasukkan sesuatu yang tidak berfaedah memasukkan sesuatu yang melanggar syariat, memasukkan kemaksiatan, memasukkan pelanggaran, memasukkan ini. Apa yang harus dia lakukan? Seorang harus memiliki ilmu tentang hal ini. Kalau dia ingin betul-betul masuk ke dalamnya. Ya. Dan kami lihat ya, sarana yang paling bagus ya, yang seorang bisa eh, menuai pahala dengannya sebagai ladang pahala baginya adalah ya seperti aplikasi WhatsApp Telegram, dan semisalnya. Ini perkara-perkara yang lebih sedikit, walaupun tetap ada saja. Lebih sedikit jalur pelanggaran dan kemaksiatannya. Oleh sebab itu, mencukupkan dengan perkara-perkara yang seperti ini, ya. Terus terang tentang hal lainnya, ya. Apalagi selain itu, tentang ya BBM, tentang saya sendiri tidak punya, makanya tidak terlalu tahu tentang Twitter. Ya. Dia lihat fungsi-fungsinya. Dan yang paling saya bermanfaat pada saat ini saya lihat adalah WhatsApp dan Telegram. Bisa membagi bagian faidah yang bermanfaat, memposting, mencopas. Dan dia adalah ladang pahala yang sangat luar biasa. Jangan sekali-kali kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakannya dalam perkara-perkara yang jauh dari aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ila alladziina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar. Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Ya, apakah kalian melihat orang-orang yang mengubah nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran dan membiarkan kaumnya menuju kepada negeri kebinasaan. Jahannam adalah tempat kembalinya dan mereka dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Oleh sebab itu, seorang harus memiliki bekal ketakuan muraqabatullah ketika masuk dalam perkara-perkara ini. Baik. Dan juga termasuk hal-hal melihat, menundukkan pandangan dari perkara-perkara yang batil. Syubhat-syubhat. Jangan ikut-ikut, apalagi ikut komentar. Ya, komentar-komentar. Syubhat-syubhat ditinggalkan. Bukan porsinya kita. Kita ap apakah mengambil manfaat, mengambil ilmu, men ya, meneguk faidah, atau menyampaikan faidah, menyebarkan ilmu. Itu saya cukup. Ya. Tidak selainnya, tidak butuh komentar-komentar ketika ada perkara-perkara yang mengarah pada syubhat atau syahwat. Ya. Atau syahwat. Ibrahim ibn Adham rahimahullah taala berkata, "Kasratun nazari ilal batil tadhhab bi ma'rifatil haqqi minal qalb Terlalu banyak melihat kebatilan, perkara-perkara yang batil, ya. Syubhat-syubhat. Ya. Itu akan membuat pengenalan kita terhadap kebenaran di dalam hati itu akan pergi dari kita, menjauh, lenyap dari kita. Terlalu banyak menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang syubhat-syubhat. Ya. Dikit-dikit, oh iya, pulang ini. Dikit-dikit, oh iya, tidak boleh begini. Dikit-dikit, ya. Syubhat-syubhat. Ya. Imam Zahabi rahimahullah taala berkata, "Innal quluba da'ifah, hati ini lemah sekali." Wa khattabah. Sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar seperti petir tidak butuh kita untuk terus-menerus melayani ya. sampai ratusan komentar kita juga ikut ribut-ribut di situ. Ya. La ilaha illallah. Karena salaf kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, karena salaf yang yanhauna an mujalasit an mujalasati ahli bidah. Dulu para salaf itu melarang sangat keras untuk duduk dengan ahli bidah. Wan nazar fi kutubihim juga melarang melihat kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan mereka. Jangan dilihat. Ketika kita terlihat, sudah. Orang ini biasa memposting seperti ini, blokir saja. Ya. Atau hapus saja. Tidak butuh, ditunggu lagi subhat setelahnya, ditunggu lagi subhat setelahnya, tanya lagi Ustadz, ya pertanyaan rata-rata, bagaimana kalau begini Ustadz, ada orang mengatakan begini, ternyata pas dicek, oh kok perkataan saya muncul seperti ini. Ya. Kadang jawaban Ustadz di posisi seperti di ceramah atau selainnya, berbeda dan harusnya dengan jawaban ketika dia apa? Dalam bentuk tulisan. Ya, jangan seenaknya sendiri. Masukkan setiap jawaban ke tulisan. Akhirnya tulisan itu dibantah lagi dengan yang lainnya. Ya. Tidak pantas. Ya. Para salat sangat melarang sekali. Walistima kalamihim. Dan juga mendengar-dengar dari ucapan mereka. Ya. Harus berhati-hati dalam perkara ini. Baik. Kemudian perkara yang penting yang lainnya. Ya. Ini pertanyaan kapan dijawab? Pada zuhur. Sekarang. Sebelum zuhur. 15 menit ya. Baik. Perkara yang sangat penting jangan jadikan internet, mbah Google dan seterusnya, media sosial, dunia maya, apapun namanya, terserah banyak sekali lakopnya. Saya saja punya kunia cuma satu, nama cuma satu. Itu pun masih banyak yang tidak tahu. Sekarang ini banyak sekali ini anunya rakopnya internet ini. Baik. Jangan jadikan dia jalan utama. Tetapi dia hanya wasilah perantara untuk mendapatkan kebaikan. Bukan jalan utama. Sungguh banyak. Ya. Sudah seperti kita jelaskan di awal. Asar, pengaruh-pengaruh yang jelek. Bagi orang yang terlalu menyibukkan dengan perkara ini. Ya. Penuntut ilmunya, bukan orang, ya bukan bukan perkara maksiat lagi ya. Tapi perkara yang melalaikan, menuntut ilmunya. Tadinya rajin taklim, ketika ada banyak radio streaming sekarang, nah, malas. Tadinya rajin menghadiri majelis ilmu, sekarang malas. Ini disebabkan karena menjadikan sarana seperti ini, sosial media seperti ini, menjadikan perkara yang pokok baginya. Ya. Tidak diragukan bahwasanya hal tersebut bermanfaat baginya, membantu dirinya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para as mereka mencontohkan. Ya. Dan ini yang seharusnya seorang penuntut ilmu bersemangat dengannya. Seorang penuntut ilmu itu melakukan perjalanan usaha untuk menuntut ilmu. Makanya dalam hadis disebut man salaka tariqan. Siapa yang menempuh, ada sesuatu yang ditempuh. Ya. Ilmu itu la yustata' al-ilm birahatil jasad. Birahatil jism. Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai-santai saja, duduk-duduk atau baring-baring Ya, sambil dengarkan kaset, radio atau sambil tidur. Jangan-jangan ini sudah berapa menit ini yang streaming ini sudah untuk sudah tidur ini. Untuk bahan anunya saja, pengantar tidur saja. Ya. Mereka mengajarkan para salaf untuk rehlah mengambil ilmu. Ya. Duduk dengan satu guru. Ya. Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Dan ilmu itu tidak akan didapatkan hanya mengandalkan kitab-kitab saja. Kata para ulama, "Man kana syekhuhu kutubuhu kana khata'uhu aktsar min sabi. Siapa yang gurunya adalah bukunya, pasti kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Ya. Siapa gurunya? Buku. Siapa gurunya? Bah Google. Ya. Kamu dapatkan dari mana? Berita tersebut kalau si fulan telah begini, telah begini, telah begini, katanya sana bah Google. Kala amba'ana <laughs> amba'ana siapa? Amba'ana syabakah hada. Kala min hada. Ya. Telah menceritakan kepada kami Mbah Google. Mbah Google dapatkan ini dari website situs ini. Situs ini mendapatkan dari ini. Begitulah sekarang keadaan ilmu. Ada ustaz, coba buka ke ini. Titik-titik kom. Nah, Misalnya. Tidak ada. Tidak pernah dapatkan seorang ulama pun menjadi ulama gara-gara buku. Apalagi gara-gara internet. Tidak pernah itu. Ya. Apalagi gara-gara internet. Ya. Kata Imam Lauzai rahimahullah ta'ala. Karena hadal ilmu kariman. Dulu ilmu ini sungguh sangat mulia sekali. Kenapa? Yatalaqahu rijalu bainahum. Para lelakinya, para orang-orangnya saling menuntut ilmu di antara mereka. Di mana ada ilmu di situ didatangi, di mana ada ilmu di situ didatangi, di mana ada ilmu di sana dipergi, di mana ada ilmu di sana di ya, dituju. Kata beliau, "Kalam madakhala fil kutub" takala dia masuk ke buku, masuk ke tulisan-tulisan internet, ya, postingan-postingan, kata beliau rahimahullahu taala, dakhala fihi ghairi ghairu ahlihi maka masuk padanya yang bukan ahlinya. Fadlu yang punya keperluan. Tak kala masuk ke buku, ke tulisan, maka masuk kepada yang bukan ahlinya. Semua orang bisa bicara. Semua orang bisa mentahdir. Semua orang bisa mengkritik. Semua orang bisa berbicara. Semua orang bisa mentahdir. Semua orang bisa mentahki, Semua orang bisa mentahdir. Akhirnya hampir semua orang bisa juga menyesatkan. La ilaha illallah. Yang terakhir, kita jadikan terakhir. Walaupun banyak, waktunya sudah hampir terakhir. Jangan sekali-kali jadikan internet, sosial media, dunia maya, dan semisalnya, dan semisalnya perkara yang membuat menghabiskan waktu bagi kita. Kalau perkara lainnya saja butuh jadwal, belajar saja ada jadwalnya. Jelas-jelas kebaikan, apalagi internet. Buatkan jadwal. Kalau memang itu penting, buatkan jadwal. Jangan setiap, wah, tidak enak. Ini orang, ini juga sebagai unsur bagi saya ya. Saya buka internet, ya buka apa WhatsApp tidak setiap saat. Kalaupun aktif berarti tidak saya baca. Kadang pertanyaan, ada yang tanya, Ustaz apa hukumnya ini, ini, ini, ini. Belum dijawab. Ustaz posisi saya sedang ini, sudah ini, saya butuh sekali jawabannya. Ustaz, mungkin Ustaz belum pahami pertanyaan saya. Begini maksud saya Ustaz. Ustaz, apa Ustaz kalau mengganggu sekali lagi? Karena saya memang sangat butuh sekali. La ilaha illallah. Internet itu butuh waktu. Ya. Kadang satu hari kita butuh beberapa kali, tergantung kondisi keadaan. Ya. Ini tidak, setiap apa yang ada di depan kita, alhamdulillah. Jangan-jangan sudah ada yang posting. Ini kendaraan tablik akbar rami, kendaraan ini, tag, foto. Harusnya posisi sekarang dia sibuk mendengar. Harusnya posisi sekarang dia sibuk belajar. Karena ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Peringatan itu bermanfaat hanya bagi orang-orang yang mempersiapkan sarana-sarana pendengarannya, penglihatannya, dia mencaksikannya. Ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa syahid. Yang tidak yang tidak ada ininya tidak akan dapat. Tidak ber, tidak siap ininya. Al-Qur'an itu hanya peringatan bagi orang-orang yang orang yang liman kana lahu qalb yang memiliki hati, siap hatinya. Au alqasama atau mempersiapkan pendengarannya. bahwa syahid dalam keadaan persaksikan betul-betul perhatian. Kalau waktu talim posting-postingan ya bukan waktunya memposting. Apalagi cuma motor je lagi. Mungkin takut nanti kalau lalu anu langsung pulang habis motornya. Ya, la ilaha illallah. Ingat ya? ya. Ini hanya saling nasihat menasihati saja. Baik. Innal waqt ya, al waqt as kata Imam Syafi'i. Waktu itu seperti apa? Seperti pedang. Ini pun beliau dapatkan dari orang sufi. Lihat ya, Imam Syafi'i dari orang sufi pun dia ambil. Dia sebut dia nukil dari orangnya. Tapi orang sufi ini bukan berarti beliau mengambil kebenaran mengambil dari orang yang tidak ya bukan al-sunnah tidak. Beliau mengatakan saya mengambil manfaat ya, dari orang sufi cuma dua saja. Dua saja. Banyaknya pembicaraan cuma dua saja. Beliau sebut. Yang pertama, ucapan mereka al-waktu kesayf. Waktu itu seperti pedang. tak tahu kau Kalau engkau tidak memotongnya, kamu yang akan dipotong oleh pedang itu. Itu waktu. Ya. Yang kedua, kata beliau, ilam tashtagil habil hak Kalau engkau tidak memanfaatkan, menyibukkan waktu tersebut untuk kebaikan, syaghalat kabil batil. Maka waktu itu akan yang, menyibuk, yang akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Pasti Kalau bukan kebenaran yang diposting, pasti kebatilan. Kalau bukan hal bermanfaat yang diposting, pasti hal yang tidak bermanfaat. Itu pasti itu. Kalau dipencet tidak bermanfaat, pasti tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ya. Tidak ada antara keduanya. Ya, tidak ada antara keduanya. Dan Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah taala berkata, "Inna min aradillahi 'anil 'abd ayyushigilahu bima la yang Sungguhnya diantara bentuk Allah memalingkan seorang hamba adalah ketika menyibukkannya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kita lihat bermanfaat atau tidak untuk kita. Ya, bermanfaat atau tidak untuk kita. Baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن عمله فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah bergeser dua kaki seorang hamba sampai pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang amalannya untuk apa, ya tentang ilmunya untuk apa dia perbuat, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan, dan tentang jasadnya, tentang badannya, kemana dia usangkan. Alaikum rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang ini sangat panjang ya, masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dengannya. Tapi saya kira hal ini sudah cukup bagi kita sebagai bekal agar berhati-hati untuk masuk ke dalam perkara ini. Dan Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala berkata, Ya Allah atul waq asyaddu minal maut. Sesungguhnya menelantarkan waktu itu lebih dahsyat perkaranya, lebih membahayakan daripada sekedar kematian. Jadi anna idha'atal waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Karena menelantarkan waktumu itu bisa memutuskanmu dari Allah dan juga dari negeri akhirah wal maut yaqata'uka 'anid dunya wa ahli sedangkan maut hanya memisahkan engkau dari dunia dan seisinya baik Mohon nasihat ustaz kepada kami yang sering menonton TV di rumah. Sudah kita jelaskan, kita tidak membahas hukum gambar atau bukan gambar. Karena para ulama berselisih pendapat tentang fotografi, pengambilan gambar melalui alat apakah termasuk gambar atau terma bukan gambar. Bukan itu yang kita bahas. Sekarang kita bahas apa yang ada di televisi, apa yang kita lihat. Ridhokah kita kalau mata kita kita pergunakan untuk perkara-perkara memandang perkara-perkara maksiat? Kita bukan di Saudi sekarang, kita di Indonesia acara yang paling bagus. Saya tanya, acara yang paling bermanfaat di TV, paling bermanfaat. Itu pun saya anggap tidak bermanfaat. Anggaplah itu yang paling bermanfaat. Apa? Jawab. Sinetron atau, atau berita? Berita. Itu pun tidak bermanfaat. Karena berita kita tahu kalau setelah tahu apa? Hah? Cuma berita tentang demo, tentang pembunuhan, tentang kriminal, tentang ini. Anggaplah itu yang paling bermanfaat bagi orang-orang umumnya sekarang ya, berita. Wahai para akhwat, wahai para ikhwah, biasanya penyiar berita berapa orang? Dua, laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya kita kena. Kalau laki-laki, harusnya para akhwat itu adalah fitnah bagi akhwat. Ya tidak? Kalau perempuan, saya tidak mau jawabannya karena menjijikkan jawabannya. Bagaimana hijabnya, bagaimana perempuan, bagaimana pakaiannya itu perempuan di televisi? Hah? Paling hormatnya, paling hormatnya itu di bawah lutut. Paling hormat sudah. Ya. Paling menjijikkannya tidak bisa disebut. Menjijikkan sekali disebut di masjid. Ada penyiar televisi Indonesia pembawa berita yang bercadar. Ya. Ada, anggaplah, adakah yang berjilbab? Anggaplah sekarang tidak pakai jilbab. Adakah yang tidak pakai jilbab? Tapi tidak tabarruj? Tidak berdandan? Hmm. Televisi hitam putih saja sampai warnanya berubah jadi merah gara-gara lipstiknya. Saya tanya ikhwah, dengan akal saja. Mampukah atau rindukah kita, senangkah mengotori mata kita dengan perkara ini? Baru kita cita-citanya tinggi sekali, hafal Al-Quran, mau menghafal hadis juga, ah, tidak bakalan masuk itu. Tidak bakalan masuk itu. Ya, baik. Jadi sebaiknya televisinya Ya, supaya tidak mubadir, tetap di rumah. Ya, dijadikan misalnya meja atau dijadikan ya apalah sembunyikan Bagaimana cara kita bertabayun terhadap informasi-informasi yang kita ambil dari media sosial? Masing-masing dengan caranya. Kalau kita memang tidak bisa menganggap, tidak bisa langsung tabayun ini, berarti jangan disebar. Gampang sekali. Sekarang banyak sarana untuk tabayun. Misalnya, tiap anggaplah tiap masyhif Dia memiliki uh, media khusus atau grup khusus. Berarti semua yang disebarkan ini adalah ucapan syekh ini. Benar-benar direkomendasikan. Yang selainnya kalau ada labelnya apanya semua, misalnya bisa kembali kerujuk ke itu. Karena adminnya cuma satu kan. Ya. Dan dia sudah dibimbing oleh syekh ini. Ya. Misalnya sekarang di Indonesia grup-grup WhatsApp, masya Allah, hampir tiap para asal tidak, hampir tiap mereka memiliki channel-channel atau memiliki grup ya. Ustadz ini tidak mungkin ridho. Dia lihat kalau di dalam grupnya ada perkara yang menyimpang misalnya. Ya kan? Yang bukan tulisannya tapi disandarkan ke tulisannya. Berarti grup ini kalau di ya ini contoh ya. Dan ini hanya satu cara saja, banyak cara yang lain. Berarti semua yang disebarkan di grup ini ya, ada namanya, ada ininya, berarti sudah atas persetujuannya karena memang dia yang miliki. Kan itu sudah tabayun ya? ya. Grup grup apa misalnya? Saya tidak mau menyebut nama grup ya, nanti dikira <laughs> mengkhususkan dengan grup itu. Baik, dan banyak lagi cara-cara tabayun. Bisa tanya langsung. Kalau ya aneh, lain-lain nih postingan. Tanya langsung kepada ustadznya. Terkadang membuat ini sampai jam 12 pas kan? Ya, bisa. Terkadang membuat status atau copas mengenai kebaikan atau hadis. Dianggap pamer atau bahkan menggurui apa yang harus dilakukan. Biar saja anggapan orang. Yang jelas ketika media tersebut digunakan untuk kebaikan hal yang bermanfaat copas ya. apalagi copas masa mengguri copas dari yang lain ya. menyampaikan hadis dan yang misalnya ke ya kebaikan ya. itu kebaikan yang dikatakan manusia tidak usah terlalu dipeduli. Bagaimana dengan siaran kajian-kajian sunnah di TV? Cari saja kajian-kajian sunnah di TV. Lihat. Sunnahnya bagaimana? Pasti ada titik pelanggarannya. Cukuplah fitnah TV-TV yang misalnya menampakkan sunnah sekarang. Siapa yang banggakan? Siapa yang nonton? para akhwat. Mana buktinya Ustaz? Banyak sekali buktinya. Yang komentar akhwat semua. Masya Allah di. Iya, baru kali itu lihat juga. Sering gak dengar ceramahnya. Tapi Masya Allah ternyata di. Gak, suaranya besar sekali. Ternyata Ustaznya kecil-kecil ya. La ilaha illallah. Kalau memang ada, dan antum berada di atas pendapat membolehkan dan itu bukan termasuk gambar, silakan. Kalau memang ada. Pertanyaannya televisi sunnah. Kalau memang sunnah, silakan. Tapi ingat, pertanyaan saya bukan berarti membolehkan dalam arti dipraktekkan dalam hal tertentu, tidak. Pertanyaannya sesuai tidak dengan kenyataan. Kajian sunnahnya yang ya, dijawab, bukan iklannya. Ada iklannya? Ada iklannya? Bagaimana iklannya? Ya. Jangankan iklan, e, jangankan yang aneh-aneh, iklan baygon saja yang dipamer aurat, apa yang dibakar? Baygon saja yang dipamer auratnya. Apa hubungannya aurat dengan baygon? Harusnya dinampakkan kebakaran kayak nyamuknya kebakaran. Tolong berikan nasihat kepada seorang akhwat atau umahat yang tolak hobi memasang status mesra atau memamerkan pribadi suaminya. Nasihat saya mendengarkan kajian saya awal sampai akhir. Sudah disebut semua. Apalagi? Apa manfaatnya dia memamerkan suaminya? Orang lain juga punya suami. Apa manfaatnya seorang suami memamerkan istrinya? Orang lain justru punya istri lebih dari satu. Dia cuma punya satu. Tidak ada yang harus dipamerkan, ikhwah. Ya kan? Atau memamerkan, Alhamdulillah kenal dakwah salaf ini, ini, ini, ini. Masya Allah perjuangan. Akhirnya di komentar, Masya Allah salut dengan perjuangan ukti. Ikhwah yang komentar. Ustaz, bagaimana hukum seorang masang foto baik dari samping atau dari belakang? Fitnah. Ada umat suka pasang foto suaminya dari belakang, terkadang juga dirinya. Yeay, eh, beraninya pasang foto suami di belakang. Itu akhwat bisa tahu ngambil dari belakang. Itu akhwat kalau mau ngambil suaminya orang bukan dari samping saja, dari belakang jadi ambil. Iya. Baik. Tidak boleh fitnah. memandang yang bukan jenis yang bukan muhrimnya, yang bukan mahramnya, afwan. Memandang yang bukan mahramnya. Larangannya, perintahnya disuruh menundukkan pandangan. Bukan disuruh apa? Ayatnya disuruh kullil mu'minati yaghdhubna min absarihin. Hendaklah mereka menundukkan pandangannya, bukan disuruh wahai kaum mukminat palingkanlah pandanganmu dari wajahnya. Turun sedikit lihat dadanya. Tidak, Memang hukum gambar kita jelaskan tadi kepala, paham? Tapi bukan berarti hukum gambar sama dengan hukum memandang. Paham? Kebanyakan kita boleh gambar, berarti kalau memandang siapa yang pandang ini? Hah? Boleh memandang dari belakang. Wih, bahaya itu belakang kalau ada ya. Paham? Dari belakang, dari samping, dari ini ketika dia bisa dijadikan pandangan oleh orang lain selain mahramnya, dari selain ya, lawan jenisnya, maka tidak diperbolehkan. Apalagi lagi bersama suami, we, lagi bersama suami lagi. Atau menulis status, uhibbuki fillah, uhibbuka uhibbuka fillahi zauji. Masya Allah. Biar juga tidak di status terlalu murah sekali status ucapan yang lebih hebat dari itu diucapkan. Sekedar ucapan begini ini, tidak terlalu mesra ini. Lebih banyak orang yang lebih bisa mengucapkan lebih dari ini. Tapi mereka hebatnya diucapkan di kamarnya. Kalau kamu di kamar akunmu. Ya. Baik. Dan semua semua istri saya kira cinta suaminya insya Allah. Tidak ada yang tidak cinta. Yang ada bahkan sangat cinta sekali. Ya. Cinta sama istri dan cinta para istri. Apa itu gaptek? Apakah termasuk aib jika kita gaptek dengan sosial media? Kalau yang dimaksud tidak tahu internetan bagus. Bagus. Dan bukan suatu hal yang tercela. Itu hanyalah ilmu, itu adalah sarana yang baru-baru muncul. Ilmu itu didapatkan dari dulu. Tidak dengan sarana media sosial. Dengan cara menuntut ilmu, berguru secara langsung, duduk di hadapan guru. Bukan suatu perkara yang kalaupun gaptek <laughs> ya, ketinggalan zaman tidak ada tidak ada masalah dalam seorang ketinggalan zaman dalam hal seperti ini. Anggaplah dia ketinggalan zaman. Ya, ketinggalan zamannya. Anggaplah tidak ada masalah. Yang dituju seorang adalah tujuan tertinggi ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia tempuh. Tahu seorang Arabi, tahu artinya Arabi. Arabi tahu. Arabi itu orang pegunungan Badui tidak tahu apa-apa. Ternyata turun gunung langsung ketemu Nabi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, tunjukkan kepadaku dullani ala amalin yudkhilani al-jannah. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Dede dede. Ketinggalan zamannya ini orang. kampungannya. Para sahabat tanya, biasanya amalan apa yang begini, yang paling utama, yang paling ini. Dia tanya-tanya, tidak pernah turun gunung, tiba-tiba turun gunung, tanyanya satu amalan yang saya bisa masukkan saya ke surga. Badui. Tapi apa? Apa ruginya menjadi badui? Ketika Nabi SAW memberikan jawaban, Ta'budullah wa la tusyirku bihi syai'a. Beribadah engkau kepada Allah, jangan persyirikatkannya dengan sesuatu apapun. Waktu kemas sholat, tegakkan sholat, waktu tias zakat, keluarkan zakat, Waktu sumur Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Empat disebut Nabi. Haji tidak. Kenapa? Orang Badui mana bisa haji? Orang pegunungan. Nabi tidak sebut empat saja. Apa yang dia katakan? Lihat Baduinya keluar. Apa yang dia katakan? Walladhi nafsi biyadi. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Bersumpah dia. Sudah sumpah, membatasi amalan lagi katanya. Eh, dia membatasi amalan lagi. Dia katakan apa? La azida ala hadha. Saya tidak akan tambah amalan ini. Cuma empat ini saya melakukan. Wala aksur syai'a. Saya tidak mau mengurangi sedikit pun. Harus diamalkan empat ini. Luar biasa tekadnya. Cuma empat. Tidak tahu teknologi yang lain. Tidak tahu amalan yang lain. Cuma empat. Dia langsung pergi lagi. Tidak pamitan sama Nabi. Intinya apa ucapan Nabi? Nabi mengatakan kepada sahabat yang menyaksikan pada waktu itu, "Man arada man sarrahu ayyanzura ila ila ila ila ahli jannah falyanzur ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hada." Siapa yang senang dia mau lihat seorang laki-laki yang merupakan penduduk sorga, lihat orang tadi. Orang tadi, orang gunung, Orang ketinggalan zaman, orang tidak tahu apa-apa. Tanya-tanya kepada Nabi tanyaan pertanyaan yang mungkin kalau saya sendiri ditanya, Ustadz, tunjukkan kepada saya saya orang yang belum kenal hijab, belum kenal ini, belum bisa sholat. Tunjukkan kepada saya amalan yang bisa masuk surga. Tepuk jidat saya. Tidak bisa jawab, tapi Nabi jawab dengan jawaban luar biasa. Ringkas bisa menyelamatkan dia dari neraka masuk surga. Itu jalan utama. Tidak ada masalah gaptek-gaptek terserah. Bolehkah ketika kita beli HP kita berdoa jangan mengucapkan dengan mengucapkan ya Allah hamba mohon kebaikan dari HP ini dan jauhkanlah hamba dari kejelekan HP ini. Berdoa terserah mau berdoa apa saja. Tidak ada yang larang. Mau beli HP berdoa, mau beli yang jelas tidak ada doa khusus. Kalau dia khususkan doa, doa membeli HP. Bidah. Kalau doa terserah doa mau doa apa saja. Ya. Mau doa tambah istri tidak ada yang larang, siapa yang mau larang? Bukan saya yang punya suami. Saya memiliki online shop menjual gamis-gamis dan jilbab. Terkadang saya merasa bimbang sebab tidak sedikit gamis yang saya jual banyak bermotif dan memiliki warna yang cerah. Apakah termasuk dosa menjual gamis seperti itu di media sosial? Gamis yang dijual tidak ada dosa. Gamis warna apapun boleh memakainya. Ya. Ketika tidak ada bentuk tasyabbuh. Ketika tidak ada bentuk tasyabbuh. Sekarang saya teringat dengan masalah pakaian yang populer. Saya tanyakan langsung kepada ulama kita. Uh, saya WhatsApp langsung Syekh Abdul Aziz Al-Burai. Beliau juga menganggap tidak bolehnya dan juga saya tanyakan melalui perantara ke Syekh Muhammad Al-Imam dan beliau jawab dengan jawaban dalam bentuk rekaman. Saya punya rekamannya, saya simpan. Saya tanyakan tentang masalah pakaian yang bertuliskan ayat atau hadis. Misalnya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Ini perkara yang tidak layak. Di pakaian jubah atau ya penjelasannya ada penjelasannya agak panjang. Baik. Yang jelas ketika tidak ada bentuk-bentuk pelanggaran syariat, tidak ada melecehkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW boleh. Ya. Adapun caranya, adapun uh, bentuknya dalam bentuk jual beli online seperti ini adalah perkara yang dibolehkan dan ini masuk dalam kategori jual beli dengan cara as-salaf atau as yaitu jual beli e, menawarkan barang yang asalnya barang tersebut ada cuma dia e, belum pegang belum pegang dan e, seorang pembeli mengirimkan uangnya sebagai bentuk e, pendahuluan pendahuluan asalat baginya dan ini ada disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwasanya di zaman Nabi SAW mereka melakukan jual beli dengan cara as seperti ini as Baik, adapun hadis tentang larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki atau tidak dimiliki bukan belum ya, tidak dimiliki adalah Menjual maksudnya menjual barang milik orang lain. Yang jelas-jelas itu milik orang lain dan orang tersebut tidak mau dijual atau dia miliki eh, dalam bentuk eh, perkara yang haram, misalnya dia curi dan seterusnya. Ini tidak dibolehkan. Adapun jual beli dengan cara online seperti ini, insya Allah tidak mengapa.